kalau awalnya nggak tahu tapi kalau ini ada kelas ada kelas terus juga dia juga sekarang muda katanya habis langsung ini umroh katanya lah matinya umroh ya tapi dibiayai sama orang tua rezeki oh iya wassalatu wassalamu ala rasulillah Kita masih bahas tentang masalah ilah kenapa dilarang sholat dekat kubur dan yang benar adalah ilahnya karena khawatir fitnah karena tasabuh dengan orang musyrik di antara yang menunjukkan benarnya hal tersebut kalau Allah Subhanahu wa taala waqad qala Allah taala Allah berfirman kalau dan kita mengatakan janganlah kalian tinggalkan sembahan kalian janganlah kalian tinggalkan was jangan pula suwak yahus ya'uk dan nasab disebutkan oleh Ibn Abbas dan para ulama salaf yang lain bahasanya ini adalah nama sekelompok orang-orang saleh yang mereka adalah fi Nuh ada di kaum Nuh. Ketika orang-orang selain ini meninggal, maka kaum Nuh iktikaf di dekat kubur mereka. Dan mereka membuat patung-patung mereka Kumatola alaihimul amat Kemudian setelah waktu berjalan lama Mereka menyembahnya Asal bin ini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya Di kitab tafsir ketika menafsirkan surat Nuh. Di samping itu juga disebutkan para kali tafsir semacam yang mencari atau beri dan yang lainnya. Demikian juga disebutkan oleh para penulis kisah para nabi semacam Wasimah dan yang lainnya. Siapa itu Wasimah? Abu Yazid Wasimah bin Musa. Al-Wasya. Kenapa dia disebut Al-Wasya? karena tajiru karena dia pekerjaannya adalah berdagang bilwasi memperdagangkan -washi. kain yang warnanya indah warna-warni untuk menuntut ilmu beliau mengadakan perjalanan sampai Basrah, Mesir dan Andalus kemudian kembali ke Mesir dan meninggal di Mesir Wibayan dan menjelaskan benarnya ilah ini adalah karena Nabi SAW melaknat orang yang menjadikan kubur para Nabi sebagai tempat ibadah. Pada satu yang dimaklumi bahwa kubur para Nabi tidak boleh dibongkar dan tidak dan panah kuburan para Nabi tidaklah najis karena badannya tidak dimakan panah. sebagaimana sabda Nabi atau doa Nabi sendiri ya Allah janganlah jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah dan memang katakan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai ain maka diketahuilah bahasanya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hal tersebut sejenis dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat pada saat terbit matahari dan pada saat tenggelamnya larangan Sholat di dekat kubur itu sejenis dengan larangan sholat pada saat matahari terbit dan tenggelam. Kenapa terlarang sholat pada saat matahari terbit dan tenggelam? Karena orang kafir sujud pada kepada matahari pada saat itu, maka dilarang dalam rangka sebulan pasuda Masudda al ria atau pasar dari ah maka Nabi menutup jalan kemungkaran wahas sama lembaga dan Nabi menghancurkan menghancurkan sumber kerusakan dengan cara tidak boleh sholat pada waktu ini. Meskipun orang yang sholat tersebut tidaklah sholat kecuali karena Allah dan tidaklah berdoa kecuali kepada Allah. Demikian Nabi melarang e, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah Meskipun orang yang sholat di dekat kubur tidaklah sholat kecuali lillah karena Allah dan tidaklah berdoa kecuali kepada Allah. Nah, ini dalam rangka syariah ialah supaya tidak yufdi hal tersebut menyebabkan berdoa kepada selain Allah dan sholat kepada selain Allah. Dan dua perkara tersebut telah benar-benar terjadi. Adanya orang menyembah matahari dan adanya orang menyembah kuburan. Itu satu hal yang benar-benar terjadi. Fa'ina minan nasi maka sebagian orang ada yang sujud pada matahari dan benda-benda kawakib, benda-benda langit yang lain. Berdoa kepadanya dengan berbagai macam doa dan tasbih. Dan mereka memakai pakaian untuk bintang tersebut berupa pakaian dan cincin yang yudhanu dikira adalah sesuai dengan dengannya dan mereka pun ya tahara memilih waktu-waktu dan tempat-tempat serta dupa-dupa al-nasibah yang dinilai cocok untuknya bisa mihi demikian sangkaan mereka Wah, ini adalah termasuk sebab kesyirikan yang paling besar yang sesat karenanya banyak orang minal awalin wal akhirin sejak orang-orang masa silam kemudian orang-orang belakang. Hatta syaa sampai-sampai tersebar hal tersebut di tengah-tengah banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Islam. Wa nafsihi fihi ba'dun masyhurin bahkan menulis buku fihi tentang menyembah bintang menyembah benda langit sedangkan orang-orang yang kena dia menulis buku kita akan satu buku yang dia namai Asyikul Maktum Fisihri Wal Mukhatabatil Nujum Rahasia yang tersembunyi tentang sihir dan dialog dengan bintang siapa penulisnya ya sudut depan al seorang ulama besar Asyairah Alamadhabil musyrikin al-hindi wa Sesuai dengan Agamanya orang-orang musyrik Hindu dan Sabiah Para penyembah Sabiah itu penyembah Benda langit Dan orang-orang musyrik Arab dan yang lainnya Misal tom-tom Kamu tidak diketahui siapa itu yang maksud tom-tom Al-Hindi Malkushar Al-Babili orang Babilonia dunia juga diketahui, tidak diketahui siapakah ya Ibnu Bashiyah Yasunut Ahmad bin Ali Ibn Mukhtar bin Abdul Karim Ibn Jarasi Al-Gilgani As-Sufi Dajjalun kalau berdusta Dia dari sihra Yang ngaku-ngaku sihir Ngaku-ngaku punya sihir Watolasim Dan Punya Watolasim itu Simbol-simbolnya yang nggak jelas Untuk undang jin kalau jimat itu banyak yang pakai pelasin kotak-kotak segitiga alif dijejer itu apa maknanya? tidak ada makna. ini namanya pelaku kemudian Abu Ma'asyar al-Balkhi yaitu Ja'far bin Muhammad al-Balkhi termasuk ulama falak, ulama perbintangan yang terkenal dan ulama nujum yang terkenal memiliki banyak karya dalam ilmu bintang. Sabit bin Qurah Ya sebenarnya Sabit bin Qurah bin Marwan Wakaina Sayrafiyan Dan dia adalah seorang Sayrafi Seorang Yang pakar emas yang bisa membedakan mana emas asli dan emas palsu namanya istilahnya Sairofi Baharan ini sangat menguasai bagikan lautan dia menyibukkan diri dengan ilmu teknik ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu filsafat. Jadi adalah orang dekatnya Khalifah Al-Mu'tadid Seorang penguasa namanya Al-Mu'tadid Jadi adalah Sofi'un Musyrikun Penyembah bintang yang musyrik dan semacam dan semacam mereka memang terhalang pihak hada syirki yaitu orang-orang yang masuk ke dalam kesyirikan ini dan beriman dengan jibat wa tauhid Walaupun sedangkan mereka menisbatkan diri pada ahli kitab Bagaimana firman Allah Tidakkah kau melihat orang-orang yang diberi nasib minal kitab Satu bagian dari Alkitab yaitu ahli kitab Mereka beriman dengan jibat wa dan mereka mengatakan pada orang orang kafir yaitu orang orang musyrik dan berhala bahasanya mereka mereka itu lebih baik minaladina amal subhila jalan daripada orang-orang yang beriman Mulai kan mereka mereka lulu kitab yang semacam ini adalah orang-orang yang Allah laknat dan barang siapa yang Allah laknat maka tidak akan kau jumpai untuknya seorang pun penolong. Berkata beberapa ulama salaf bahasanya makna jibat adalah sihir dan makna tohut adalah tautan, berhala. Sebagian lain, lain mengatakan jibat maknanya adalah syaitan. Atau uh, eh, Wakilahu mahakun dan dua-duanya benar semua. Haulah mereka-mereka mengumpulkan antara iman dengan jibat yang maknanya adalah sihir mana asal untuk jibat adalah malah khaira fihi segala sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya bagaimana kata Ibnu Afid nomor kemudian maknanya istilah ya, jibat ya, sihir mereka mengumpulkan antara beriman dengan jibat yaitu makna yang sihir dengan kesyirikan yaitu beribadah kepada tohut dan setan bagaimana mereka mengumpulkan antara sihir dan penyembahan cinta Wahada mimma yu'lam ini ada satu perkara yang telah diketahui secara pasti dalam ajaran Islam bahkan dalam ajaran semua para rasul bahwasanya itu adalah kesyirikan yang haram bahkan ini adalah termasuk jenis kesyirikan yang paling besar yang para rasul diutus untuk melarangnya inilah dialog antara Ibrahim al-Khalil Salam alaihi dengan kaumnya kanat finah nahwi syirki adalah tentang kesyirikan model ini yang Allah ceritakan di surat Al-An'am Demikianlah kami nampakkan pada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Supaya Ibrahim termasuk orang-orang yang, yakin. Falamma janna ali lailu maka ketika jana telah menutupi padanya alailu malam maka Ibrahim melihat bintang lalu dia mengatakannya adalah Rabbu falamma afala ketika bintang itu tenggelam maka Ibrahim mengatakan aku tidak suka yang tenggelam-tenggelam Falam maro'a kemudian ketika dia melihat bulan bazuran terang maka Ibrahim mengatakan hal rabbi ini rabbu. Ketika bin ketika matahari tersebut eh, ketika bintang tersebut tenggelam Ibrahim mengatakan la ilam yahdini rabbi sungguh seandainya Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku la kunanna minal qawmi tentu aku termasuk orang-orang yang sesat. Falam maka tatkala Ibrahim melihat matahari baziratan demikian terang, Ibrahim mengatakan ini adalah Robku dan inilah yang paling besar. Falam maka tatkala afalat bintang eh, matahari tenggelam, Ibrahim mengatakan baik kaumku sesungguhnya aku berlepas diri dari lima syirkun dari benda-benda yang kalian syirikan. Ini aku terhadap wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi Hanifah dan aku adalah seorang yang hanif dan bukan orang yang berbuat syirik. Wahajah kaumoh dan kaumnya membantah Ibrahim. Paling banyak mengatakan, apakah kalian membantahku tentang Allah padahal Allah telah memberikan hidayah kepada aku. Kata-kata wahajah kaumoh juga juga nuri Ibrahim yang melakukan sama wal ard ini jadi dalil yang menunjukkan bahasanya dalam kisah ini Ibrahim tidak mencari Tuhan namun Ibrahim bukan nazar namun munazarah bukan nazar bukan mencari Tuhan namun munazarah namun membantah kaumnya yang nyembah benda-benda mata benda-benda langit bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya. <coughs> dan sekitar di Atwal bayat karena ayatnya ditutup dengan waha jokomo dan kaumnya membantah Ibrahim berarti tadi terjadi perdebatan Kalau Tuhan Juni kemudian Ibrahim mengakhiri bantahannya dengan mengatakan apakah kalian debatku tentang Allah padahal Allah telah memberi padaku dan aku tidak merasa takut dengan sesembahan yang kalian sekutukan kecuali apa yang dikehendaki oleh waktu sedikit pun. Wasyarabi kulasyain ilma Ya Rabku ilmu Pengetahuan Rabku meliputi segala sesuatu Apakah kalian tidak mengambil pelajaran Bagaimanakah aku merasa takut dengan maasoktum Dengan keserikan kalian Sedangkan kalian tidak takut kalau kalian berbuat syirik menyebutkan Allah dengan makhluk yang Allah tidak pernah menurunkan sultan dalil kalau makhluk tersebut adalah sekutu Allah. Manakah dari dua kelompok ini aku atau kalian yang lebih berhak untuk mendapatkan rasa aman jika kalian punya ilmu? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, maka untuk mereka rasa aman dan mereka orang-orang yang memberi mendapatkan hidayah. Watilka hujatuna atainah Ibrahim ala kaumih dan itulah hujah kami yang kami berikan pada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Maka ayat ini mengisyaratkan bahasanya apa yang tadi terjadi adalah saling hujah-hujahan, perdebatan, bukan Ibrahim menjadi Tuhan. Bagaimana anggapan bagaimana orang. Nah, kalau darajat man Kami tinggikan derajat siapa saja yang kami kehendaki Ya Rabbmu adalah hakimun alim Ma bijaksana lagi maha mengetahui Faina Ibrahim maka Ibrahim alaihissalam menempuh jalan ini. Ibrahim itu pura-pura jadi e, bagian dari kaumnya. Nyembah ini Robku bintang. Kemudian untuk memahamkan mereka ketika bintang tenggelam, masa bintang layak jadi Tuhan. Kenapa Nabi Ibrahim menempuh jalan semacam ini? Lianna kaumahu karena kaumnya adalah orang-orang yang menjadikan kawakib benda langit sebagai sesembahan. Mereka berdoa pada benda langit dan memohon pada benda langit. Dan tidak dan tidaklah mereka tidak pula satu pun orang yang berakal yang berkeyakinan. Pastinya benda langit itulah yang menciptakan langit dan bumi. Namun mereka menyembah benda-benda langit tersebut alamat mazhabi haula musyrikin dan sebagaimana agamanya orang-orang musyrik. yaitu cuma sebagai e, kesyirikan dalam uluhiyah bukan kesyirikan dalam rububiyah kata beliau kaumnya Ibrahim tidaklah meyakini kalau matahari yang menciptakan itu bumi nah, itu pasti sebagaimana syiriknya orang-orang musyrik oleh karena itu Al-Khalil alaihissalam mengatakan Al Ibrahim mengatakan Afara itu makun tak budun Eh, apakah pendapat kalian tentang sembahan yang kalian sembah yang kalian sembah dan nenek moyang kalian terdahulu maka mereka semua adalah musuhku kecuali Rabbil Alamin dan Al-Khalil mengatakan sehingga aku berlepas diri dengan semua yang kalian sembah cerdas yang menciptakan aku maka dia akan memberikan petunjuk kepada aku maka Al-Khalil salatullah alaih angkara menggar kesyirikan mereka yang menyembah bintang benda-benda langit benda-benda ya. wasyirkahum eh, eh, wasyirkihim dan menggar kesyirikan mereka dengan patung yang patung-patung tersebut adalah tamasil dan patung watolasim adalah tamasil simbol watolasim dan simbol litilka untuk itu Ya ataukah patung-patung tersebut adalah amsal adalah simbol untuk para nabi dan orang soleh dan selain mereka yang sudah meninggal dunia. Dan Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala. Bagaimana Allah firmankan, baca "Faja'alahum dan Maka Ibrahim menjadikannya ya terpotong-potong kecuali yang paling besar, la la'alahum ilahi yarji'un. Mudah-mudahan mereka bisa bertanya kepada yang besar itu. Maka di sini ayat tadi ayat yang baru saja kita lihat Ibrahim itu kaum Ibrahim itu menyembah benda-benda langit. Dan di sini kita lihat bahwasanya kaum Ibrahim itu menyembah patung-patung. Maka bagaimanakah eh, ada penjelasan ini dan ada penjelasan itu? Maka beliau katakan patung-patung ini mungkin patung-patung ini adalah tamasil watolasim litilka patung-patung ini adalah simbolisasi dari benda-benda langit ada patung dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang A, bintang B dan seterusnya maka patung tersebut adalah simbolisasi dari benda-benda langit atau au atau memang kami Ibrahim itu ada sebagian nyembah matahari, bintang dan sebagainya dan ada sebagian nyembah orang soleh. Dan patung tersebut adalah simbol dari orang-orang soleh. Di Amsal, liman mata minal anbiya usulihin wa Satu ayat mengatakan nyembah benda langit, ini ada ayat yang mengatakan nyembah patung. Gimana komprominya? Ini kata Syekhul Islam di sini, ya, maka patung di sini kita kita pahami dengan dua kemungkinan. Yang pertama kita katakan patung di sini adalah simbolisasi benda-benda langit. Atau ya, kami berbeda ada sebagian nyembah benda langit dan ada sebagian yang nyembah orang-orang soleh dan patung-patung tersebut adalah simbol dari orang-orang soleh. Wal maksuduna intinya kesyirikan itu adalah sering terjadi. Benarlah Nabi, oleh karena itu benarlah Nabi yang menutup jalan menuju kesyirikan. Tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Ya, tidak boleh pula sholat di dekat kubur. Demikian pula kesyirikan dengan orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah dikubur, semisal berdoa kepada orang yang sudah mati, rendahkan diri pada orang yang mati, berharap pada orang yang mati dan sebagainya. Maka jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk sholat, yang sholat ini mengandung doa kepada Allah semata yang murni untuk Allah di sana ada ia karena abu dua ia karena stain namun terlarang jika dikerjakan di dekat kubur li ala yufdi supaya tidak menyebabkan terjadinya kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala maka bagaimanakah idza wujida jika ditemui <coughs> satu perkara yang sejenis kesyirikan yaitu rohbah adanya harapan kepada orang sudah mati bentuk harapannya baik baik berupa meminta dipenuhnya hajat atau dihilang, dihilangkannya kesusahan atau meminta minhum pada yang sudah mati supaya memintakan hal tersebut kepada Allah. Bahkan bahkan lau aksama ala Allah bi ba'di khalqihi seandainya ada orang yang bersumpah kepada Allah dengan menyebut sebagian makhluknya boleh jadi nabi, malaikat dan yang lainnya tentu itu hal yang telah meskipun tidak di dekat kubur bagaimana terlarang bersumpah dengan menyebut makhluk secara mutlak. Wa dal kosamu dan sumpah dengan menyebut makhluk adalah satu hal yang terlarang dan sumpah yang tidak sah. Itifakil a'imah dengan sepakat imam. Apakah sumpah dengan menyebut makhluk ini adalah terlarang dengan hukum haram ataukah makruh biasa ada dua pendapat yang benar adalah terlarang dengan hukum haram dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang terlarangnya bersumpah dengan selain Allah kecuali dalam satu masalah yaitu bersumpah dengan menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja demi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam boleh atau tidak ada khilaf Fainafi maka sumpah dengan menyebut Nabi maka ada dua pendapat dalam mazhabnya Imam Ahmad dan sebagian pengikut Imam Ahmad. Kayak Ibn Aqil. Namun Ibn Aqil toho dal Khilaf itu me melebarkan khilaf dalam sumpah dengan para nabi yang lainnya. Ibn Akil beranggapan bahasanya khilaf tentang masalah e, bersumpah dengan Nabi itu bisa disamakan dengan itu ada bersumpah dengan para nabi yang lain. Maka menurut Ibn Akil ada khilaf juga untuk bersumpah dengan dengan Nabi selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin al-kaul akan tapi pendapat yang dijadikan yang dipegang oleh jumhur imam baca Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya tidaklah sah al-yamin sumpah jika menyebut makhluk sama sekali. Maka tidak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk sama sekali. Wa waswab dan inilah yang benar. Fal iksam ala Allah maka bersumpah kepada Allah dalam doa dengan menyebut Nabi Muhammad SAW adalah dibangun dari e, pokok masalah tadi. Fafihi hadan niza maka di sana ada perselisihan. Karena ini adalah turunan dari hukum bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. Bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW ada khilaf, maka bersumpah dalam doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad SAW juga ada khilaf karena turunan dari khilaf di atas. Maka nukilan Ahmad dinukil dari Imam Ahmad tentang tawasul dengan Nabi di kitab manasiknya al mahuzi Nukilan tersebut Yunasib sesuai dengan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan sahnya sumpah dengan nama Nabi Muhammad saw. Akan tapi yang benar sumpah tidak sah. Ya. Maka dari kehada demikian pula masalah ini yaitu al iksam al Allah bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sumpah secara umum tidak sah dengan menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunannya konsekuensinya maka al iksam al Allah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama tidak sah. Adapun bersumpah dengan selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka aku tidak mengetahui adanya niza, adanya khilaf di antara para imam. Bahkan nah, ini ada klaim ijma ya. Tidak ada khilaf yaitu ijma tentang terlarangnya bersumpah dengan Nabi untuk selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fansal ulama bahkan para ulama menegaskan terlarangnya hal tersebut. Dan para ulama sepakat bahasanya Allah boleh dimintai wa iksam alaihi dan disumpai dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Ya, tawasul dengan nama dan sifat Allah dalam doa adalah satu yang disepakati. Bagaimana boleh bersumpah kepada selain Allah dengan itu, dengan nama Allah. Ya, contoh al-iksam al Allah dengan namanya ada doa yang terkenal dalam kitab Sunan. Allahumma ini as'aluka bi analakal hamdu antallah al-manan. Ini contoh al-iksam al Allah bi asma'i Ya Allah, sini aku meminta kepadamu dengan bahasanya mulai segala puji engkau adalah Allah saja memberikan nikmat bagi usamawati wal ar pencipta langit dan bumi zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan Kemudian dalam hadis yang lain Allahumma ya Allah Sini aku minta kepadamu Bi anaka antallah Karena engkau adalah Allah Ini al-iqsam ala Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Kalau adalah zat yang ahad, yang esa, asma tempat bergantung, tidak melahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada satupun yang sebanding denganmu. Demikianlah dalam hadis yang lain, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang merupakan milikmu. Samai tapi nafsak, kau namakan dirimu dengannya atau kau, kau turunkan dalam kitab yaitu Quran atau kau ajarkan pada salah satu makhlukmu yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Maka doa-doa semacam ini yang mengandung al-iksam Allah bi asma'i wa sifatih telah disyariatkan dengan ijma. Adapun jika bunyi doanya Aku mohon kepadamu bi ma'aqidil aizi min arsika dengan ikatan-ikatan keagungan di asmu dari asmu maka ucapan doa semacam ini fihi niza ada khilaf diperselisihkan. Ghair wahid beberapa ulama membolehkan hal ini alasannya lima jil asar fihi kan adanya riwayat tentangnya. Namun dirukil dari Imam Abu Hanifah kalau beliau memakurkan berdoa dengan ucapan semacam itu. Berkata Abu Hussein al qud uh, eh, itu al qudwari atau al quduri lihat foto tiga dia adalah akabir fukoha Hanafiya, empat uh, eh, besar di mata Hanafi intahat ilaihi dari asatul hanafiyah fi zaman ini. Dia adalah pemimpin ulama-ulama Hanafiyah di zamannya. Dan bukunya Sahih al Karahi kal dia mengatakan Ibnu Al-Bashir al bin Al-Walid dia footnote Al-Qadi Al-Hanafi salah satu muridnya Abu Yusuf solihan abidan Masya Allah sudah pakar fikih soalnya salah dan al ibadah lagi dan luas ilmunya secara yang suka aku mendengar Abu Yusuf mengatakan bahasanya Abu Hanifah mengatakan tidaklah sepatasnya bagi seorang pun untuk berdoa kepada Allah kecuali dengannya kata Abu Hanifah sehingga aku melarang jika ada orang mengatakan Bimaka idil izi dengan ikatan kemuliaan dari arsmu atau mengatakan pihak khalqika ya Allah aku memohon dengan hak makhlukmu Namun pendapat Abu Hanifah ini tidak disetujui oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf termasuk yang membolehkan ucap doa semacam tadi. Kalau Abu Yusuf, maka idil izi min arsyihi ikatan kemuliaan dari as Allah maksudnya adalah Allah itu sendiri kata Bu Yusuf oleh karena itu aku tidak melarangnya namun aku setuju dengan Abu Hanifah masalah ya larangan mengucapkan bihaki kita. Wa aku dan aku melarang ucapan doa dengan hak bulan atau dengan hak para nabi dan para rasul dengan hak Ka'bah dengan hak masyarakat haram pihak haqi yuqah doa-doa dengan hak-hak semacam ini hukumnya terlarang kalau jami'an dan semua ulama mengatakan bahasanya memohon kepada Allah bi khalqihi dengan hak makhluknya dan sesuatu yang tidak boleh karena sesungguhnya makhluk tidaklah memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh sang pencipta. itu maka tidak boleh memohon dengan sesuatu laisa mustahiqan yang dia tidak berhak, yang tidak memiliki hak. Maka semua mereka sepakat kalau uh, memohon dengan hak makhluk itu tidak boleh. Lalu kenapa ada khilaf dalam masalah maqaidil izzi? Akan nah, tetapi berkaitan dengan maka maqaidil izzi min arshika maka itu ada khilaf apakah ini berdoa memohon kepada Allah dengan makhluk apakah berdoa kepada Allah dengan khalik fihi ini yang diperselisihkan adapun tidak boleh berdoa memohon kepada Allah dengan menyebut hak makhluk maka ini satu hal yang disepakati cuma ada khilaf dalam masalah maka itulah izin adalah khilaf dalam masalah memahami apa makna maka idul izi apakah maknanya adalah ars itu sendiri ataukah maknanya adalah Allah nah kalau maknanya adalah ars nah, yang melah tadi Abu Yusuf mengatakan maknanya maka idul izin itu sama dengan Allah itu sendiri maka dia memberikan. Walidhal kalau karena itu mereka berselisih tentang doa semacam ini. Abu Yusuf membolehkan hal ini karena dia maknai maka idul izni itu adalah Allah sendiri disebabkan balahul afar fihi dia mendapatkan riwayat tentang hal ini bahasanya Nabi mengajarkan doa dengan bacaan semacam ini yaitu bunyinya dalam asal tersebut aku mohon kepadamu dengan ikatan kemuliaan di arsmu dan puncak kasih sayangmu dari kitabmu dan dengan nama yang terbesar jidika al-a'la al-a'la dan keagunganmu yang paling tinggi dan firman-firmanmu yang sempurna oleh karena itu Abu Yusuf membolehkan hal ini. Namun yang benar asal yang sampai kepada Abu Yusuf ini adalah hadis yang baik. Asal yang beliau maksudkan adalah bacaan ini adalah disebutkan dalam sebuah hadis panjang tentang tata cara sholat hajat. Dan disebutkan eh, tentang tata cara salat hajat uh, nanti di sujud terakhir sebelum salam itu baca ayat kursi, baca apa lagi, kemudian salah satunya baca ini. Nah tadi dibahas tentang tidak bolehnya memohon kepada Allah dengan hak makhluk. Dan ini beliau klaim ijma. Karena sebisa mengatakan qalu jami'ah. Mereka semua mengatakan. Maka ada lagi yang diperselisihkan. Maka ada fi hadza ba'dun nas dan sebagian orang ada yang membantah hal ini, yaitu membantah kalimat tadi. Tidak boleh memohon kepada Allah dengan hak makhluk. Naza membantah dia tentang masalah ini sebagian orang. Maka nggak setuju. Saya nggak setuju dengan kalimat itu. Alasannya apa? Hadis Abu Sa'id yang diatkan Ibnu Majah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Video doa tentang doa yang dikatakan oleh orang yang keluar dari rumah ketika menuju masjid mau sholat berjamaah yang disebutkan Nabi mengajarkan untuk berdoa ya Allah sini aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta orang-orang yang berdoa kepadamu lebih hakim saya hada dan aku memohon kepadamu dengan hak jalanku ini maka sini aku tidaklah keluar dari rumah asyaran wala batoran tidak karena sombong dan tidak karena sombong walariaan bukan karena tidak pamer tidak pula sum'ah namun aku keluar dalam rangka untuk menjaga diri dari murkamu dan mencari ridhamu. Aku mohon kepadamu agar engkau menyelamatkan aku dari neraka dan mengampuniku. Namun yang benar hadisnya adalah hadis yang baik. Sekian dikatakan di footnote dikatakan oleh Muhammad, Muhammad Fuad Abdul Baqi dan mengutip perkataan Zawaid penulis kitab Zawaid yaitu Al-Busiri Al-Busiri mengatakan sanad di sini adalah rangkaian para perawi yang taif Atiyah Al-Ufi adalah adalah seorang daif demikian Fudail bin Marzuk dan Fadl bin Muafik semua fak semua mereka adalah orang yang baik. Bantahan yang kedua, bagaimana dengan firman Allah? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Adalah kalian tetap kepada Allah yang kalian saling meminta dengan bihi dengan Allah wal arham ala kirati hamzah. Wa ghairihi miman khafadal al arham berdasarkan kiraannya Hamzah dan yang lainnya yang men mencerkan arham. Tasa'alu Nabi wal arhami. Kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah dan arham. Maka kalau arhamnya dijerkan, maka maknanya tafsirnya adalah kalian saling meminta dengan nama Allah dan dengan arham. Misal, tuka billahi wa rahim. Aku mohon kepadamu dengan nama Allah dan Rahim. Waman zama minanuhat dan para pakar nahu yang menyangka tidak boleh ataf e, kepada domir majurur kecuali dengan mengulang domir. Maka sebenarnya dia mengatakan demikian karena melihat mayoritas perkataan orang Arab dengan mengulang huruf J. Wa ila yang benar fakat sami'a atau fakat sumi'a al kalamil arabi telah didengar dari perkataannya orang Arab nasrihi baik yang prosa wa ataupun yang sair bolehnya mengatofkan mengatofkan domir majrur itu nizalika tanpa pengulangan huruf jer. untuk kiroah hamzah ada sebagian ulama nahu yang menolak dengan alasan tidak boleh atau domir majrur ya, tanpa pengulangan huruf jar. Kalau memang arhami maka harusnya bihi wabil arham. Namun dibantah oleh Syekhul Islam atau dibantah dengan apa yang diceritakan oleh Syekhul Islam ya boleh Cuma mayoritas perkataan orang Arab adalah mengulang huruf jer. Namun bukan berarti tidak boleh. Sebagaimana diceritakan oleh Jibawai, ma fiha ghairuhu wa farasihi. Tidak ada padanya dan pada kudanya selain dia. walau dorotahuna dan orang tidak boleh beralasan dengan darurat di sini kama yuda amislu sebagaimana diklaim nah, alasan semisal itu untuk sair. Nah, kalau untuk sair orang mungkin bisa beralasan oh ini doroh syiria oh ini doroh syiria namun ini bukan sair. alasan lain yang lain adalah terdapat dalam kitab yang sahih yaitu Sahih Bukhari Umar mengatakan Ya Allah ya kami jika kami kekeringan kami bertawasul kepadamu dengan nabimu maka kau menurunkan hujan pada kami maka kami sekarang bertawasul kepadamu dengan paman nabimu maka berilah hujan kepada kami lalu mereka pun diberi hujan mana di sini atapnya Ya. Bantahan yang lain ada orang yang membantah dengan peralasan hadis yang dijelaskan oleh Nasai, Tirmizi dan yang lain. Itu hadis tentang orang buta yang dilesah oleh Tirmizi. Orang buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah agar mengembalikan pandangannya. Maka Nabi perintahkan orang tersebut untuk berwudu lalu sholat dua rakaat kemudian mengatakan Ya Allah sini aku memohon kepadamu dan menghadapkan diri kepadamu dengan nabimu yaitu Muhammad Nabi Rahmat, Nabi pembawa kasih sayang Ya Muhammad wa Muhammad wa Nabi Allah sini aku hadapkan denganmu kepada Rabbku tentang hajatku ditakdiyaha supaya Allah supaya dia memenuhi hajatku ya Allah syafiq hufiya kabulkanlah doanya untukku lalu Nabi berdoa lalu Allah kembalikan pandangan orang buta tersebut ini hadis ini hadis tentang orang buta ini ini diperselisihkan statusnya. Jadikanlah Tirmidzi, kata Tirmidhi Hasan Sahih. Majak dan mengatakan kalau Abu Ishaq hadza hadisun sahih. Teman -teman, sebagai ulama mentaifkan dan di antara yang mensahkan adalah Al Albani di bukunya atau tawassul Aksamuhu wa Ahkamuhu. Nah, beliau termasuk yang mensahkan di ini. Maka ada yang tidak setuju dengan tidak boleh memohon kepada Allah dengan hak makhluk. Beralasan dengan Tiga alasan tadi. Al-jaban hada ayuqal, maka jawabannya yang pertama. Untuk alasan yang pertama tadi, hakis sa'ilin alaika wa hakil saya Tidaklah dilakukan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas dirinya hak itu kewajiban untuk hamba-hambanya yang beriman Bagaimana firman Allah, wa kana haqqan alaina dan menjadi kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Bagaimana juga firman Allah, Rabb kalian mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kasih sayang. Dalam saya Bukhari dan saya Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Muad bin Jabal, ketika Muad bin Jabal itu radifuhu, Nabi boncengkan, Wahai Muad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba? Ahmad mengatakan Allah Rasulullah a'la. Nabi mengatakan hak Allah atas hamba adalah supaya hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi mengatakan apakah engkau tahu hak hamba yang wajib atas Allah jika mereka melakukan hal tadi? Muat mengatakan Allah wa Rasul a'la. Nabi mengatakan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa mereka sebagai dalil uh, adanya uh, hak hamba atas Allah. Fahadha hakun maka hak ini adalah wajib atas Allah dengan firman Allah yang sempurna dan dengan janji Allah yang jujur. Fakat itafakal ulama ala wujubi ma yajibu biwa'dihi asadi. Semua ulama sepakat ada klaim ijma di sini bahasanya wajib wajib atas Allah mayajibu apa yang wajib dengan janji Allah yang benar. Ulama sepakat jika Allah menjanjikan suatu hal maka Allah punya kewajiban untuk wajib untuk memenuhi janjinya. Nah, namun terdapat tanazau, mereka bersilang pendapat hal apakah Allah mewajibkan dirinya sendiri atas dirinya. Ataukah makhluk yang mewajibkan sesuatu kepada Allah? Nah, manusia nah, dalam nah, masa dalam ini ada dua pendapat kita katakan manusia artinya mencakup semua umat Islam tidak hanya alusunnah sunnah Pemancawa ya. tadalika dan siapa yang membolehkan hal tersebut yaitu boleh saja Allah mewajibkan dirinya Allah sendiri yang mewajibkan dirinya sendiri ya, ini adalah ahlu sunnah mereka beralasan dengan firman Allah kata rabbukum ala nafsi rahmah jelas Allah sendiri yang mewajibkan pada dirinya sendiri untuk menyayangi orang-orang yang perlu disayang. Dalil yang lain dalam hadis yang saya sesungguhnya Allah mengharamkan kedoliman pada diri aku mengharamkan kedoliman pada diriku dan aku jadikan di antara kalian satu hal yang haram. Maka Allah mengatakan bahwa Allah melarang dirinya sendiri untuk menganiaya Dan pembicaraan tentang masalah ini Sutun telah dibahas panjang lebar di tempat yang lain. <coughs> Adapun makhluk mewajibkan sesuatu kepada Allah atau mengharapkan sesuatu bil qiyas ala khalqi dengan disamakan dengan makhluk, maka ini adalah pendapat Qudariyah. Ini adalah perkataan yang bid'ah yang menyelisihi sahih mangkul wa sahih makul dalil nakli yang sahih dan akal yang sehat Alusunah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun tidak akan terjadi. Dan Alusunah sepakat bahwasanya manusia tidak bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah. Oleh karena itu mengkol e, mengkola min ahli sunnah e, bahasanya ulama ahli sunnah yang mengatakan bil wujub adanya sesuatu yang wajib atas Allah mereka mengatakan hal tersebut wajib karena Allah mewajibkan pada dirinya hal tersebut haram atas Allah karena Allah mengharapkan hal tersebut pada dirinya bukannya karena hamba sendiri ya yastahiku punya hak yang wajib Allah penuhi sebagaimana lil makhluk makhluk punya hak atas makhluk yang lain fa inna Allah karena sesungguhnya Allah yang nikmat kepada semua hamba dengan semua kebaikan Allah pencipta mereka dan Allah lah yang mengutus para utusan untuk mereka dan Allah lah yang memudahkan untuk mereka iman dan amal soleh. Dan siapa yang tawahama berprasangka itu Qadariyah dan Mu'tazilah dan semacam mereka bahasanya mereka memiliki hak alaihi yang wajib atas Allah sebagaimana al Aziz seorang pekerja punya hak ya yang wajib dipenuhi oleh man istajarahu orang yang memperkerjakannya maka adalah orang yang jahil orang yang bodoh tentang masalah ini. akan karena kazalika jika demikian eh, apa yang wajib atas Allah adalah apa yang Allah wajibkan atas diri sendiri maka lam takun al wasilah maka tidak ada wasilah kepada Allah kecuali dengan anugerah nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya ila bimaman nabi kecuali dengan nikmat yang Allah berikan min fa'li berupa kahunianya dan kebaikannya wal haq alladzi dan hak alladzi li'ibadihi yang menjadi hak hamba adalah karunia dan kebaikan Allah. Boleh saya babil mu'awadah dan bukan dalam bab kompensasi. Tidak pula mimba bahasanya ada selain Allah yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah. Karena Allah Ta'ala ya Ta'ala tersucikan dari hal tersebut. Maka jika Allah menetapkan bahasa hambanya itu punya hak, kalau menetapkan bahasa haknya punya hambanya punya hak untuk tidak disiksa ketika mereka tauhidnya benar. Maka hak hamba di sini adalah karunia dan kebaikan Allah. Bukannya kompensasi. Bukannya hak tersebut adalah kompensasi dari ketaatan hamba, bukan kompensasi. Bukan pula karena bukan pula manusia bisa mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu. Wa idza su'ila maka jika Allah diminta dengan sesuatu yang Allah jadikan sebagai sebab lil matlub terwujudnya sesuatu yang diinginkan itu amal soleh yang Allah menjanjikan para pelaku amal soleh itu mati akan mendapatkan kemuliaan Allah dan Allah akan jadikan Allah akan berikan untuk mereka jalan keluar Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak mereka sangka Faistajiba Faistajiba maka dikabulkanlah doanya orang-orang saleh dan doa hamba-hamba yang saleh dan syafaatnya orang-orang yang memiliki kedudukan itu orang-orang soleh di sisi Allah. Fahad soal makanya adalah permohonan, watasabubun dan mencari usaha, mencari sebab dengan Allah yang jadikan sebagai sebab. Maka boleh. Maka jika ada orang yang memohon kepada Allah dengan sesuatu yang sesuatu tersebut memang telah Allah tetapkan sebagai sebab dan jalan terwujudnya apa yang diinginkan. Maka memohon kepada Allah dengan semacam ini hukumnya boleh. Yang tidak boleh, amma idza su'ila bi syai'in laisa sababan lil matlub. akan tetap akan tapi jika Allah diminta dengan sesuatu yang sesuatu tersebut karena sebab terwujudnya apa yang diinginkan semisal iksam alaihi bihi bersumpah pada Allah dengan makhluk maka tidak boleh bersumpah atas nama kepada Allah dengan menyebut makhluk Wa imma ayakuna sualan atau permohonan bima layak tadi al matlub permohonan dengan sesuatu yang tidak akan mewujudkan apa yang diinginkan maka doa semacamnya adalah adimul faidah tidak ada manfaatnya maka ada dua hal yang harus dibedakan yang pertama berdoa boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sesuatu yang sesuatu tersebut memang Allah jadikan sebab untuk terwujudnya apa yang diinginkan. Misal, ya Allah, Engkau telah berjanji siapa yang berdoa maka akan kau kabulkan. Maka saya memohon kepadamu agar kau mengabulkan doaku. Aku mohon ampun kepadamu. Ini boleh karena memang Allah menetapkan bahasanya berdoa adalah berjanji menjadikan doa adalah sebagai sebab terwujudnya apa yang diinginkan. Kalau mengatakan siapa yang berdoa aku kabulkan. Allah sudah menetapkan ini. Nah ini kita manfaatkan dalam doa. Kita sebut-sebut dalam doa kita. Nah, ini boleh Atau Allah menetapkan bahasanya doanya orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah jika dia mendoakan orang lain maka mungkin Allah kabulkan maka kita minta kepada makhluk orang sholat untuk mendoakan kita maka ini boleh ini tasabuk ini mencari sebab yang Allah bolehkan nah yang tak boleh itu adalah mohon kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai sebab terwujudnya apa yang kita inginkan. Nah, Allah tidak pernah menjadikan iksam ala ya, eh, eh, berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut hak makhluk tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab terwujudnya apa yang diinginkan. Fal anbiya wal mu'minun maka para nabi dan orang-orang yang beriman memiliki hak atas Allah. Disebabkan janji Allah yang jujur kepada mereka dan disebabkan firman Allah yang sempurna dan rahmat Allah kepada mereka. Yaitu Allah akan memberi nikmat kepada para nabi dan orang yang beriman dan tidak mengadap mereka. Dan para nabi dan orang yang beriman adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Akan diterima syafaat mereka dan doa mereka sesuatu yang tidak diterima dari doa selain mereka. Nah, jika ada orang yang berdoa, asalukai ya aku, ya Allah kumohon kepadamu dengan hak fulan dan fulan. maka lam yada'ulahu apa ini? lam yada'u lam yada'u ya? lam yada'u eh, as'aluka jika ada orang yang berdoa ya Allah aku memohon kepadamu dengan hak fulan sedangkan fulannya itu tidak mendoakan dia dan orang yang berdoa ini tidaklah memohon kepada Allah disebabkan dia mengikuti fulan yang orang yang layak diikuti karena seorang nabi Dibait karena disebabkan dia itibak terhadap orang tersebut dan rasa cintanya pada orang tersebut dan taatnya dia pada orang tersebut. Bahkan dia berdoa kepada Allah binafsi dzati dengan orangnya itu sendiri. Dan dia berdoa bima ja'alahu lahu rabbuhu dengan minal karoma dengan kemuliaan yang Allah berikan untuk orang itu. Maka orang ini tidaklah memohon kepada Allah dengan satu sebab yang akan membuahkan apa yang diinginkan. Ya, maka <clears throat> jika <clears throat> ada doa bunyinya, Ya Allah aku memohon kepadamu dengan hak bulan. Maka doa ini adalah doa. Kemudian fulan tidak mendoakannya, maka ini doa yang tidak benar. Namun jika orang itu, ya Allah aku memohon kepada hak fulan, aku memohon kepadamu dengan hak fulan. Dia adalah nabi dan fulan itu adalah seorang nabi yang Allah akan janjikan mengabulkan doa para nabi. Kemudian setelah itu nabi berdoa, maka ini nggak masalah. Maka ini nggak masalah. Karena memang Allah punya janji Ya. untuk mengabulkan doa para nabi. tak nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon dengan hak bulan atas dirimu yang kau berjanji untuk mengabulkan doa-doanya karena dia adalah seorang nabimu. Setelah itu bulan berdoa. Maka ini boleh. Nah, yang jadi masalah itu ya Allah aku mohon kepadamu dengan hak bulan dan fulan itu tidak mendoakannya. Maka kalau ini bukan ber, bukan berdoa kepada Allah dengan berdasarkan janji Allah untuk mengabulkan doa, ulah. Karena fulan tidak mendoakannya, <coughs> tidak mendoakannya, namun ini adalah berdoa kepada Allah dengan orangnya. Dengan orangnya. Ini nggak boleh. Atau dengan kehormatan yang Allah berikan pada orang ini. Maka hak fulan itu apa yang dimaksud hak fulan? Jika hak fulan atas Allah dalam pengertian dia adalah seorang nabi dan Allah berjanji nabi Allah akan kabulkan doa nabi dan kita berdoa dan ini nabi masih hidup Ya Allah saya mohon kepadamu dengan hak Nabi ini Karena engkau berjanji akan mengabulkan doanya Dan doa ini kemudian duduk Nabi ini doa kepada Allah oke, boleh Nah kalau Nabi sudah mati Dan kita mengatakan ya Allah saya mohon dengan hak bulan Maka apa makna hak bulan di sini? Memohon kepada Allah dengan nyebut orangnya dan kehormatan orang tersebut yang ada di sisi Allah karena kesalahan dia. Nah, kalau yang kedua ini, ini tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena dia telah berdoa kepada Allah dengan satu sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Allah tidak pernah jadikan Maksudnya kehormatan seseorang itu bisa jadi sebab terhadapnya doa kita. Namun jika yang pertama tadi hak fulan dalam arti Allah janji pada fulan untuk mengabulkan doa-doa dia dan kita berdoa pada ya Allah saya minta kepadamu dengan hak fulan agar engkau doa, doakan doa, engkau kabulkan hak, e, doanya fulan untukku dan fulan tersebut berdoa nah ini boleh Faina izin fayuqal maka pada saat itu kita katakan pun tawasul dan menghadapkan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh yang Allah perintahkan. Semacam doa tiga orang yang berlindung ke gua dan mereka menyebutkan amal-amal soleh mereka dan berdoa kepada para nabi dan orang e, berdoa, berdoa kepada Allah dengan doa para nabi tawasul kepada Allah dengan doa para nabi dan orang soleh dan syafaat mereka dalam artian nanti setelah itu mereka berdoa makanya adalah satu yang tidak diperselisihkan bolehnya makanya saya termasuk wasilah yang Allah perintahkan dalam firmannya nya orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, carilah perantara." Dan Allah memuji ulaika mereka adalah orang-orang yang eh, ulaika ladina yad'una eh, orang-orang yang kalian disembah oleh orang-orang musyrik <coughs> orang-orang soleh yang disembah-sembah oleh orang musyrik itu yabtaguna ila rabbimul wasilah mereka adalah orang-orang yang mencari wasilah kepada Rabb mereka siapa dari mereka yang paling dekat kepada Allah dan mereka berharap kasih sayang Allah dan rasa takut dengan azab Allah. Apa yang dimaksud mencari wasilah kepada Allah? Maksudnya adalah mencari sesuatu yang bisa dijadikan yutawassal bi sebagai sarana. Eh, yutawassal yang bisa dijadikan sarana yang yutaqarrab bihi ilaihi yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Nah sarana di sini ada dua macam. Ya, mencari sesuatu yang bisa dijadikan sarana untuk dekat pada Allah. Dan sarana supaya bisa dekat pada Allah itu ada dua macam. Yang pertama dalam bentuk beribadah dan taat setelah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, wala wajib su'allahu atau dalam bentuk <coughs> memohon berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dan berharap kepada Allah untuk datangnya manfaat dan tercegahnya bahaya. ya, maka kalau berdoa dengan menyebutkan amal sholat itu satu hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena Allah ini memanfaatkan janji Allah. Jadi Allah berjanji barang siapa yang punya amal amal sholat itu akan diterima maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan pada pelakunya. Maka ketika seorang itu berdoa dengan menyebut amal soleh maka dia nagih janjinya Allah. Ya Allah, saya punya amal demikian dan demikian. Nah, dan engkau berjanji dengan bahasa lain. Engkau berjanji bahasanya siapa yang beramal demikian dan demikian dan amalnya telah engkau terima maka engkau akan berikan demikian dan demikian maka saya punya amal demikian dan demikian saat dia amal ini adalah amal yang kau terima di sisimu maka kabulkanlah permohonanku ini <coughs> maka ini berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang telah Allah eh, jadikan sebagai sebab terkabulnya doa. Ini demikian yang kita baca. Pada pagi ini, Wassalamualaikum

tadi? Assalamualaikum. Allah ada sisi pendalilannya. Bukan dalil pertama kan ham. Eh? Dalil kedua umat, dalil ketiga. Oh ya mungkin demikian. Oh ya. Kenapa? Oh ya, itu dalil lain. Bantahan lain.